اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Mudah-mudahan Allah yang maha menatap Maha menyaksikan Maha mendengarkan Maha tahu siapapun yang hadir Maha tahu segala isi hati kita Memberkahi pertemuan ini menjadikan siapapun yang hadir bisa mengenal Allah dengan baik yakin kepada kesempurnaan e, perbuatan Allah Saudaraku sekalian kita akan membahas garis besar bahwa kepahitan itu bagian daripada nikmat dari Allah surat Al-Anbiya 35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin Benar? Wana kullun nafsin dhaikatul maut. Sesungguhnya setiap yang jiwa itu akan merasakan maut. Walanablukum bis bisyari wal khairi fitnatan dan Allah kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan wa ilaina turja'un dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Al-Anbiya 35 jadi sudah jelas bahwa ujian itu bukan hanya yang pahit tapi kebaikan juga ujian puji, caci, ujian bahaya mana? dipuji atau dicaci? Ah, yang bahaya itu yang enak. Enak mana dipuji dan dicaci? Ah. Saudara nggak jujur, enak dipuji. Dan di sanalah yang melenakkan. Setiap kenyamanan, setiap kelapangan mudah membuat orang lenak. Waktu bersepeda kemarin ditanjakan jarang yang terguling nanjak berat khusyuk tapi di tempat pudunan yang enak di sana jatuh jadi kalau kita diuji kepahitan kesulitan sebetulnya itu luar biasa karunia Allah yang sering kita bahas surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya kira itu sudah sering dibaca ya. Kalau hadisnya kita baca dulu beberapa hadisnya. Pada ini ada hadis Bukhari. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman Inna amrohu kullahu khairan. Sesungguhnya semua urusannya baik. Jadi orang yang beriman itu enggak ada ruginya. Kan disebutkan juga walaita li ahadin illal mu'min. Tapi ini tidak terjadi kecuali illal mu'min, orang yang punya keyakinan kepada Allah. In azabathu sarra'u syakara. Ketika dia ditimpa oleh Allah diberikan nikmat, syukur. Maka fakana khairun lahu. Maka itu menjadi baik baginya. Wa in azabathu darra'u sabar. Fakana khairun lahu. Dan ketika dia ditimpakan oleh Allah cobaan, dia sabar maka sabar itu baik baginya. Maka kita tidak usah risau nih menghadapi hidup ini. Bukan masalah nikmat dan cobaannya yang membuat baik buruk, tapi keimanan kita yang membuat baik buruk. Bisa dipahami hadirin? Karena bagi orang yang beriman, baik semua. Kurang iman, bisa buruk semua. Jangan risaukan perbuatan Allah kepada kita. Mau apa saja yang Allah lakukan kepada kita, hak Allah sepenuhnya. Keimanan kita lah, keyakinan lah yang membuat semuanya jadi baik. Jadi penderitaan itu tidak ada. Kecuali yang kurang iman. Saya dapatkan sebuah hadis lainnya. Ini lebih menajubkan, hadirin. Wa in kana ahadukum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birrahu birrahu'i birrahu'i ya benar gitu maaf dan sesungguhnya salah seorang di antaramu ada di antara mereka yang benar-benar merasa gembira karena mendapatkan cobaan. Sebagaimana seorang di antara kalian merasa gembira karena mendapat kelapangan. Jadi ada yang ketika dihina teh gembira. Bangkrut gembira. Sakit gembira. Putus cinta sedih memang, tapi gembira. Kenapa saudara seperti yang menjiwai kan? Ya makanya saya kesini juga baru diputusin. Kan bagus. Coba nggak diputusin, nggak di sini ya. Mungkin lagi bikin dosa. Gara-gara putus jadi pahala. Makanya putus-putuskan. Nah saudaraku sekalian. Jadi ada tingkatan keyakinan yang membuat kepahitan itu menggembirakan. Ini penting. Karena yang membuat menderita itu pasti bukan kepahitannya, tapi kualitas keimanannya. Paham? Jadi kalau kita merasa nelangsa, capek, lelah, itu pasti bukan karena kejadiannya, karena salah memaknai kasih sayang kemurahan Allah. Nah, sekarang sudah robah wajahnya ini, rada bahagia. Capek, sakit. Oke, kita cari hadisnya ya tentang bahwa penyakit Mayusibul muslim tiada satupun seorang muslim ya ditimpa min nasobin wala wasobin nasobin tuletih wala wasobin e, penyakit wala hammin kesusahan wala husnin kesedihan wala azan gangguan wala ghammin kegundah gulanaan hatta saukatil yusakuha sampai tertusuk duri sekalipun kafarallahu biha min khotoyahu maka Allah menghapuskan sebagian dosa-dosanya nah saudaraku sekalian coba satu yang bisa membuatnya itu adalah nasobin capek, letih itu teh baik, dah kalau tidak letih mah nggak normal jadi letih itu tidak usah jadi masalah tuh. Eh capek. Ribu. Gagal penghapusnya karena dia nggak nerima letih itu. Terima dan nggak diterima juga capek dan tidak usah acting. Tidak usah misalkan tingkat keletihannya 60, tapi karena banyak orang jadi ngegubrak nanti seperti yang 90. Huh. Huh. Padahal nggak gitu juga nggak apa-apa. Kenapa begitu? Pasti dia nyari sesuatu selain dari Allah. Kalau dia cari penggugur dosa, enggak perlu. Pakai. Udah gitu teh itu yang terakhir. Kan rugi hadirin. Aduh, oh semawatnya naik sepeda capek ya wajar namanya juga sesepedahan ya jalan-jalan aduh jalan-jalan teh capek atau make jalan-jalan cicing diam juga capek benar udah capek tuh penggugur dosa mendingan istighfar kalau capek astagfirullahaladzim daripada capeknya dipakai keluh kesah daripada capeknya dijadikan objek cari simpati orang bisa gagal tuh penghapusnya karena kita enggak ridho dengan capek itu cari nafkah capek normal dari sana ke sini macet nyetir capek udah biarin enggak memang maunya wasobin penyakit sakit ya suka-suka Allah Allah menciptakan dokter perawat pabrik obat ya ahli bekam. Suka-suka Allah mau ngasih ladang amal kepada hambanya. Benar? Sakit tuh nggak masalah. Sakit itu penggugur dosa. Yang jadi masalah itu adalah tidak ridho dengan sakit, tidak sabar dengan sakit, tidak mau ikhtiar dengan sakit. Saya mohon maaf kalau membuka-buka buku ini. Ada seorang yang sakit ayam. Ini hadisnya terkenal ini. Dia seorang sakit ayam datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya punya penyakit ayam wanita ini. Lalu Rasulullah, ah ini. Dari Ibnu Abbas, ada semoga Allah ridho kepada beliau. Ada seorang wanita yang terkena penyakit ayam. Lalu dia datang minta didoakan kepada Nabi minta agar disembuhkan. Rasulullah bersabda kepadanya, begini sabdanya. Jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan bagimu adalah sorga. Dan jika engkau mau, aku bisa berdoa kepada Allah agar memberikan kesembuhan bagimu. Lalu wanita itu menjawab, aku mau bersabar Lalu ia berkata lagi, sesungguhnya aibku, auratku tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah agar aibku tidak tersingkap. Maka Rasulullah berdoa bagi wanita itu. Ini hadis Sahih Bukhari ini dan Sahih Muslim. Artinya ada orang yang ridho dengan penyakit ayan karena itu menghasilkan sorga. Dan minta didoakannya ternyata bukan minta sembuh dari ayam, tapi minta supaya tidak tersingkap aibnya. Beda tingkatan kan? Kalau kita mah semuanya. Kalau sehat semua dokter, kasihan. Nyuntik siapa? Apakah mereka saling menyuntik? Gak boleh ngomong gitu hadirin. Istighfar. <laughs> Ya, ada yang istighfar. Astagfirullah. Maaf Pak dokter yang nonton yang menyimak. Allah ada yang sakit ya. Ya iya. Sakit tuh luar biasa hikmahnya. Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah gara-gara sakit. Diberi sembuh jauh dari Allah. Diberi sakit ngalempreh Allah. Aduh ya Allah Riet iya, abdi. Allah tulungan aduh ampun. Coba lagi sehat <laughs> jarang nyebut Allah. Tapi tetap minta sehat ya. Tapi kalau udah dikasih ridho. Apalagi Walahamin kesusahan. Jadi kita ini bekal dapat nih lamar kerja ke sana sini sama jawabannya tidak diterima capek kata orang tua kamu udah jadi sarjana ayo nyari kerjaan malu tertekan kata calon istri maaf saya kira kalau udah lulus saya langsung kerja kelihatannya putuskan aja mas sedih teman-teman sudah kerja tambah neken nah ini bagus nih penggugur dosa udah kamu sholat aja <laughs> ampun ya Allah ngaku selama kuliah pacaran melulu astagfirullahaladzim ngaku saya banyak nyontek mendingan tobat susah usaha enggak jalan-jalan, ada modal sedikit habis, akhirnya mantap makan tabungan. Tabungan habis matang, makan hutang. Aduh, nah ini harus serius tuh ngedupru ke Allahnya. Ini lagi penggugur dosa nih. Apalagi wala huznin. Sedih Ya ini macam-macam sedih itu. Biasanya dari kehilangan sedih itu. Karena ada ya dosa yang nggak bisa ditebus kecuali dengan sedih melangsa. Ada dosa yang nggak bisa ketebus kecuali dengan kesedihan. Jadi aduh sedih, pahit, segeruk, nangis. Makin ingat kepada penyebab kesedihan, itu bisa makin perih. Tapi kalau makin ingat janji Allah kepada yang sedih, bisa hilang tuh sedih. Sedih kembali ke Allah. Hmm, ya Allah, ini jalan kau membersihkan. Nerima saya. Makin kuat kembali ke Allahnya, Allah yang menenangkan. Tapi kalau nggak nyambung ke Allah, sedih, sedih. Makanya kalau mulai sedih, harus kembali cepat bungkus ke Allah sumber kesedihannya kalau telat ke Allahnya lama sedihnya nggak bisa tenang hati ini Allah bizikrillah tatmainnul qulub ditenang-tenangin gembira gembira enggak jalan ke pemandangan datang lagu yang membuat sedih segeruk lagi di taman ya Udah hanya Allah lah. Enggak ada tenang itu selain daripada Allah. Dialah yang memburak hati. Tapi saya pedih sekali ayah ya, kata kita apa susahnya bagi Allah membuat kita hilang pedih. Bisa gitu Allah menghilangkan kesedihan seketika? Bisa. Caranya les dibikin tidur. Terus hilang sedihnya. Bangun jadi lagi. <laughs> Percayalah saudaraku ya bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang bagi Allah untuk merubah suasana hati ini. Allah muqallibal qulub, pembulak balik hati. Gampang sekarang suka keluar dari sini, udah enak aja lihat. Ke sini memang dibonceng untuk menyatakan cinta. Pas dengar ceramah ini langsung sebel. Abdi mah yang naik ojek. Waduh, petaka ini pengajian. Justru itu keselamatan. Allah tahu kalau cintanya diterima, udah rusak. Sholat rusak. Allah udah tahu lah. Kalau udah jatuh cinta tuh Suka banyak lupanya ke Allah, ingatnya ke makhluk. Dan boros lagi. Pulsa boros. SMS Tauhid jarang di forward. <laughs> Tapi si Etam, adiknya belum lagi lima, dijajanin, sudah tekor lah. Allah tahu dia sedekahnya jadi dikit, udah batalkan aja. Sedih-sedih kalau ingat dia. Tapi kalau kembali ke Allah, mudah bagi Allah. Kita tuh kalau udah dibuka hikmah mah udah hilang sedih. Tertutup hikmah sedih itu. Ya. Benar? Sedih itu manusiawi. Tapi larut dalam kesedihan pasti kurang zikir. Rasul ketika wafat Ibrahim keluar air mata. Ya cukup segitu aja. Tidak ada rintihan, tidak ada tidak ridho. Itu cuman kasih sayang aja. Dan pasti itu contoh ditakdirkan Allah terjadi. Nah, saudaraku sekalian, yang selanjutnya apa? Wala adzan. Gangguan. Hai. Rasul aja segitu solehnya diganggu. Masa model kita pengganggu nggak ada yang ganggu hadirin. Siap, tidak akan semua orang suka ke kita. Pasti ada seksi sebel, seksi ngelelewe, seksi dengki. Ah, udah komplit. Naon hidung si eta teh irung kutil. Enggak apa-apa. Disebut hidung da iya ya kan. Hai pet bun, pendek buntet ke dia. Lihat badan kita emang kecil. mungkin terima. Ini teh penggugur dosa. Makanya kata Imam Ali, ada orang yang cacat tuh bisa masuk surga lebih cepat dari kita. Kenapa? Karena dia dihina orang. Dan rontok itu dosanya. Jadi yang tukang dilelewe, dihina, diledek, ah, muruluk. Habis itu dosa. Gak usah dibalas, biarin aja. Jelas? Kan kita punya potensi ini digangguin orang. Ya. Kira-kira yang ceramah ini suka diganggu nggak? Halo? Ini yang pakai sorban banyak yang ganggu nggak? Diganggu atau di Twitter juga digangguin. Nulis ini diledek, nulis itu diledek. Mangga Aceh? Badai mantuan murulukan dosa abdi. Sob. Dan gak bahaya dihina mah gak bahaya. Yang bahaya mah nggak sabar. nggak ridho dengan ujian. Rasul dihina tidak? Jawab atuh. Jadi hina? Rasul dicaci? Jadi hina? Gak mungkin penghinaan bisa merusak kita. Kemuliaan itu milik Allah. Allah mengangkat sampai doer orang menghina gak ngepe. Masa mulut orang bisa ngelawan ketentuan Allah? Hmm? Jadi jangan pernah takut dihina orang. Diganggu orang mah gak bahaya. Yang pasti bahaya itu adalah mengganggu, menghina, mencaci, memaki, dia enggak ngelawan. Kita hina dia, dia diam aja. Memangnya Allah nunggu dia marah mau ngebalas ke kita? Enggak, pasti dapat tuh. Ada anak kecil tak teke, dia nggak berani ngelawan cici. Lagi jalan genteng yang itu yang genteng beton. Sallallahu beletak Allah Mau ngambek ke siapa <laughs> dia? atau dia lagi anyang-anyangan sama anaknya sini nak naruh kiloan di sini untuk mm, apa ngeberatin sarung si bapak dibenyeng oleh anaknya beletak dua kilo ya periksa pernah naik ke siapa tidak nggak akan luput atau saudara seperti ada pencuri ketangkap wah orang getok dia datang rokok cos pergi aja oh itu nggak akan lepas tuh dia lagi nunggu nanti. Mungkin kenal pot ya. Memangnya ada yang luput dari penglihatan Allah? Eh, memangnya ada yang lepas dari pengawasan Allah? Gak ada. Fama ya'mal mithqala daratin khaira yara wa ya'mal mithqala daratin syara Pasti itu kita lihat balasannya. Serius ini hadirin kecuali kalau tobat dan Allah mau ngampuni gak bisa lepas makanya diganggu tuh ngegugurin dosa kalem we ya tenang teorinya begitu hadirin tapi tetap ya rada nyelek ya hadirin inginnya mah sabar kalau para kekasih Allah mah tenang saya baca tuh tulisan Imam Syafi'i Imam Syafi'i mah sudah juga enggak mau. Berburuk sangka enggak mau aja. Saking ingin ngejaga kebersihan hatinya dan enggak mau membalas keburukan dengan keburukan. Tapi sekarang sampai ke sini kemuliaannya lihat enggak ya kan? Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu ingat ini tuh penggugur dosa. Boleh jadi tabungan kita yang dulu-dulu nih. Terutama yang pernah ngeospek ya kan? Kenapa saudara tertawa? Makanya kalau kira-kira tidak mau diganggu udah banyak itikaf, dibuka file gangguan. Berapa banyak orang yang diganggu. Saudara jangan anggap e, parkir motor sembarangan itu aman. Memang nggak ada yang musuh. Macet gara-gara kita parkir. Itu ada hitungannya. Tiap yang lewat macet gara-gara kita parkir sembarangan. Ngeluarin kata, eh tah motor, eta mobil parkir sembarangan. Trotoar dipakai parkir. Tiap orang mengumpat jadi itu. Benar. Atau saudara ngerokok di angkot. Yang asma kumat. gak berani. Ya Allah Enggak ridho Balas ya Allah Dapat no. Turun di angkot Tika sewa John war Ini enggak Dapat Hakul yakin Setiap kita zolim Ngeganggu orang Dapat Kecuali kalau tobat Dan Allah mengampuni Beneran Coba saja lihat Saudara ada yang perokok di sini Lihat aja nasibnya Ya enggak susah banyak masalah benar mohon ah matak nabi ngarokok ge ah. <laughs> gitu, daripada stres katanya justru itu pengundang stres bagaimana kalau kentut sembarangan saran saya sih ngaku yang terkeji adalah dia yang buang angin, kebetulan di depan ada kakek-kakek lagi ngantuk. Di belakang kita. Si Aki. Wah, itu. Jadi orang menyalahkan Aki, padahal dia yang buang angin. Memang tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ini keji udah dia yang ngahidus. Dia menyalahkan si Aki. Padahal aki sebelum tidur dalam keadaan zikir. Coba itu. Ah, atas. Jangan heran kalau kenapa jadi susah ke belakang. Gampang bagi Allah. Semuanya ada catatannya. Tidak ada yang luput. Ini penting nih hadirin. Lagi diam tiba-tiba dikuet ucing. Periksa. Pernah nggak kita ngebungkus ucing pakai kantong kresek kepalanya? atau ada cak-cak cepet pakai ketepel ya nggak apa salah cak-cak ya eh ini serius hadirin apa saudara pikir nggak ada hitungan hitungannya ngeganggu makhluk Allah yang lagi bertasbih yusabihu lahu ma fis samawati wa ma fil semut tincak ngahaja ada kecoa terpleset kan telentang kan susah tuh tengkurap lagi ayo kena cabutin tanduk Masya Allah kira-kira Allah ngelihat enggak tuh kira-kira dicatat dihitung enggak itu lagi bertasbih tuh cucunguk apa sih Indonesia teh cucunguk kecoa Ini yang lagi nonton di luar negeri pakai saling sapa, nggak ngerti ya cucunguk. Bukan cecunguk, cucunguk ya, itu kecoa bahasa Sunda. Hati-hati lagi bertasbih itu kecoa. Tapi ah saya jijik ya kalau mau mengganggu dan membahayakan harus kita bunuh harus ingat tuh mereka lagi bertasbih ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit, di bumi Terus jadi kalau ada yang ngeganggu jangan fokus kepada yang mengganggunya. Fokus kepada penggugur dosa. Mendingan kita buka file penggangguan kita ke orang. Itu lebih bagus. Lagi sholat di sini kan berdesak-desak. Kita lagi panjang sujudnya yang di depan duduk. Ini kan nggak tiap hari periksa. Aduh, saya ngedudukin apa? Ya pasti ada hikmahnya. Tobat. Setuju? Dulu di Mekah ada yang tukang minta-minta. Kalau di kita minta-minta teh sopan. Den, bersaben enggak? Di sana mah enggak, kita lagi tungku, peletak kena kepala. Aduh. Anak kecil yang minta lagi gini. Tuh, Allah kan nggak bisa kayak kita gitu, tapi pikir lain nih selama ini kepala merasa mulia oleh pebudak takol, mendingan tobat dan ngasih kalau mau ya oh, astagfirullah ibu lagi di pinggir jalan mau nyebrang tiba-tiba ada orang naik pot ah, perut kena air perut kena baju Jangan marah dah udah pergi itu. Ya Allah. Ngaku ini teh cicilan dah lima kali nggak dibayar. Astagfirullahaladzim. Mangkaning yang ngejahit modal cuman segitu-gitunya. Hai gaya kemana-mana dianggo ada cicilan enggak pasti itu ada hitungannya. Ayo Manfaatkan setiap gangguan orang untuk meraih ampunan Allah. Enggak ada sekecil pun yang terjadi illa biiznillah tanpa izin Allah. Apalagi tadi yang wala ghamin yaitu kenelangsaan ya, gundah gulana. Kalau dalam bahasa Sunda gering nangtung ngalang layung hati itu ha badan gerges-gerges jalan kurang laju berdiri seakan ah susah puisi gitu nggak nggak perlu lah ya ada yang pernah kayak gitu aduh segala nggak enak lihat nasi juga nomor empat nelangsa dengar lagu tetet aduh berbei air mata ada yang pernah begitu yang ada kejadian tuh benar-benar ke hati itu meni mencabik-cabik itu teh kafarah penggugur dosa ada dosa yang nggak bisa ditebus kecuali dengan kepedihan terima aja Mungkin kita udah terlalu banyak dosanya sehingga harus digecaknya juga dengan ya kalau dosanya nempel mungkin pakai lap kanebo. Tapi kalau agak banyak mungkin digecek ada hese cikut lapel. Tapi udah udah kebanyakan nggak mempan hamplas. Wah, ya mana apa coba pakai zat kimia. Majeos tapi kan bersih benar. Kenapa jadi pada stres begini? Saya merasa banyak dosa. Ah, bisa nggak pakai zat? Jangan pakai zat kimia. <laughs> Gini ya, semua rasa sakit itu udah diukur oleh Allah. Kita aja ngebersihkan juga pakai pengukur benar, apalagi Allah lamanya pedihnya, lamanya nelangsanya tergantung lamanya kita enggak kembali ke Allah. Jadi kalau misal-misal ya, saudara ada yang patah hati, sakit, penuh nelangsa, semuanya jadi menderita. Handphone biasa SMS. Lihat mencium parfum oh, ah, seberbay aduh lihat angkot oh sedih ah lihat buku ah waduh eh, ini sendiri sudah balikin ke Allah ini tebusan dosa selama saya dekat dengan dia saya lupa ke Allah Selama saya dekat dengan dia, saya lalai ke Allah. Banyak karunia Allah yang saya gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ini tebusannya, terima. Nah, coba katakan ridho. Ridho aja dengan kepahitan, Allah kan tahu hati kita udah mulai menerima. Cez, hati teh kuat. Begitulah hadirin. Ustadz Doni dapat hadis apa tentang ini? Coba buka-buka. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Dari dari Abu Dzar Al Ghifari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inna Allah idza kana ahabba abdan ibtalah Allah apabila mencintai seorang hamba Allah akan memberikannya dengan ujian Jadi kalau Allah senang ke seorang hamba diuji. Diuji itu karena Allah sayang. Dunia mah cuma sebentar. Ya kan? Dibersihkan supaya pulang nanti bisa dapat bahagia yang lama, kekal. Dunia nggak lama lah. Punten ya. Ini pesantren udah dari mulai tahun 90 sekarang tahun 2022 tahun tekaraos iya nyari tetos aki ayo nama hadirin saya sudah punya cucu umur 50 tahun gak kerasa Allah berarti makin dikit nih makanya pas sadar kemarin wah udah harus all out habis-habisan ini kan kalau umur makin nambah jatah makin dikit kalau perjalanan kan udah waktunya udah makin dekat dengan sampai ya kan kalau perjalanan udah ditempuh panjang berarti udah dekat dengan sampai harus habis-habisan ini sisa umur ini untuk dakwah, untuk berjuang. Bisa nebus kesalahan yang lalu, mudah-mudahan bisa bekal kalau mati kapan saja. Betul? Dalam akhirat lah. Kepada saudara yang ngontrak-ngontrak di dunia, nah dunia mada. Tempatnya sebentar, ya. Dah bikin kapling di surga. Mau? Oh. Di dunia mana naik terus kapling teh. BTN juga lakin RS SS ada tuh yang RSS Iya es pas mau masuk eh keluar lagi keluar lagi gitu ada saking tipisnya eh teman-teman dunia mampir ya usahakan punya rumah di sorga nanti ini serius nih punya uang cepat bikin masjid patungan dah nggak apa-apa di dunia BT eh, eh rumah setiap berapa kali berapa tipe 21 ke sebelah mana itu tiga kali tujuh empat kali sekian dah nggak apa-apa kalau memang perlunya segitu cepat nabung di akhirat nanti adalah luas yang belum punya jodoh tenang jangan suka nelangsa cinta terakhir, ah usah gitu, tenang. Tenang aja, dunia masih sebentar. Pencarian terus, ikhtiar terus, pemasaran, eh pemasaran, eh, cari informasi terus. Tapi kalem lah, sebentar, sebentar. Ah, saya udah kepala empat umur saya, padahal saya wanita. Allah kalau mau ngasih jodoh mah nggak tergantung umur, ya kan? Saya udah kepala lima belum tenang lah. Penting masuk sorga. Harus diusahakan masuk sorga. Dan boleh jadi diremehkan orang, dicemooh orang, ketemu orang tua. Kapan kamu nikah nak? Ibu ingin kamu nikah. Bu, ibu udah nikah segitu inginnya. Saya belum bu. Ibu tahu betapa inginnya saya. Eh iya ya kata ibu tadi benar yang udah aja pengen apalagi yang belum iya tapi itu kafara ketemu teman-teman udah pada gendong anak kamu anaknya berapa ceduk ke sini eta te eta yang tadi gimana anak sudah berapa alhamdulillah belum DTTP oh kamu belum punya anak Udah punya suami belum? Belum. Tenang aja. Ya, nah Allah juga mendengar. Pertemuan itu juga diatur Allah untuk menggugurkan dosa. Tenang, hidup mah cuma mampir sebentar, pahit, getir tuh kalau nggak kembali ke Allah itu aja. Nah, saudaraku sekalian, ada kedudukan di sisi Allah yang tidak bisa diperoleh ini Allah cinta ke seorang hamba dan Allah melihat si hamba teh kurang amalannya tapi Allah akan mengangkat dia sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah namun ia tidak memiliki amal yang bisa menghantarkan kepada kedudukan itu maka Allah senantiasa mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya hingga dia bisa sampai kepada kedudukan yang dikehendaki Allah. Paham? Atau ah, udah sholat nggak khusyuk Allah Akbar. Eh, itu udah belum Fatihahnya udahlah jangan Allah. Kan harusnya ketinggang mikrofon itu hadirnya. Sedekah pelit, sudah nggak nyambung, tidur kerek. Tidak ada tahajudnya, wirid kayak Subhanallah, subhanallah, tungguan euy, eh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya tungguan nggak sekarang deh orang subhanallah, subhanallah. Benar tidak bedanya sana fil akhir saya sama kena sana. Yang kemarin aja ya Allah, Allah amin. Kalau teh sesa aja. Ya. Tapi Allah memang sayang kepada orang ini ada ada ada posisi yang disediakan Allah nih. Nah, karena amalannya nggak naik, maka siap oleh Allah dikasih berbagai hal, motor hilang, ditajong, kecemplung, digogong anjing, wah macam-macam. Kita kunaon, saya teh hirup teh meni berbagai hal ya. Mau nggak yang paling kasihan mah udah nggak ada kedudukannya terus digegelan anjing ada. Nah makanya teman-teman tingkatkanlah ibadahnya ya. Setuju? Mau apalah dunia cuma mampir. Jangan terlalu terkecoh oleh e, motivasi-motivasi yang membuat kita lihat dunia ini hijau. Tenang. Kalau kita benar-benar mau nolong agama Allah, intan surullah yansurkum Wajustabit akdamakum. Jadi kalau kita mau nolong agama Allah, Allah bakal nolong. Eh, jangan takut ngadepin hidup ini ya. Hidup ini dalam kekuasaan Allah semuanya sempurna. Beres kok. Jagad ini diurus oleh Allah beres-beres aja ya. Benar? Benar? Sering nonton TV itu dunia binatang. Bagaimana Allah ngasih makan ratusan ribu bison, beres. Keker-keker, kukunya kumplit, tanduknya keras-keras. Sugan ada bison yang tanduknya letoy-letoy, enggak beres. Segitu banyaknya beres. Datang rombongan gajah, beres rezekinya. Ratusan ribu burung, beres. Dari mana dia makannya? Di laut ikan miliaran lebih dari itu beres. Ikan paus segitu gedenya beres. 54 ton tuh paus tuh. Sekali makan sehari satu setengah ton. Beres tuh. Didesain mulutnya. Hmm, beres. Dikumpulkan oleh coba kalau ikan paus mulutnya kecil kan cangke. yang dapatnya teri ya sepegang paus pausnya beres, beres, beres. Benar? Ini segini banyaknya juga beres rezekinya ya kan? Sambil mengeluh atau aduh. Ada hese. Kalau sudah dari dulu nggak dikasih mau udah nggak jadi. Masih rambutan kepalanya, beres. Bari kita mah nggak pernah mikir bagaimana menumbuhkan rambut. Kecepatannya beres, ya kan? Coba kalau rambut kita terlalu cepat tumbuh, kan ke tukang cukur dua hari sekali repot diatur. Ya, Benar? Beres. Persoalan yang kita hadapi memang nggak ada apa-apanya dibanding dengan kerumitan persoalan tubuh kita dan beres. Ini ratusan triliun sel nih tubuh ini beres tuh. Yang harus jadi kuku selnya jadi di sini bukan pelendung kuku di sini atau enggak. sel kumis jadi di sini ya kan sukan entah beres beres ini kan sel regenerasi terus nih yang harus jadi kuku-kuku yang jadi tulang-tulang yang jadi darah-darah enggak pada di mana aja dan enggak usah kita pikirkan beres mau diberesin urusan kita oleh Allah Paling kan masalah kita macetek lah. Urusan dengan teman, ya kan? Urusan uang, urusan dengan tetangga. Kalau diberesin Allah, kalau mau, ayo gabung dalam barisan orang yang mau berbuat sesuatu di jalan Allah. waladina jahadu fina nahum subulana. Tuntun. Allah udah tahu semua jawaban persoalan kita nggak ada guru yang bikin soal ulangan nggak tahu jawaban ada gitu bu guru ini kok soalnya susah sekali <laughs> sama saya juga ngarang nak coba apa kata mulai guru teriut pasti dibuat soal ada jawabannya setiap gembok itu ada kuncinya Benar? Coba ada pintu yang dibuat kunci. Ini ada kuncinya? Enggak ada ada itu. Hai pabrik naon. Semua masalah itu ada jawabannya. Allah ciptakan paru-paru, Allah siapkan gratis udaranya, benar? Nah kalau bayar mah gak nafas kita. Kang, kenaon akang? Istigaduh ah, artos. Gratis. Benar? Eh, benar tidak nih? Enak urusan dengan Allah mah. Allahnya kaya, maha kaya. Tidak pelit. Kita ngaco aja diurus ya kan. Harusnya kan model-model kita mau ditabrak traktor. Dilindas setum, tak beres. Ya. Benar. Tuh rada sadar sekarang. Makanya adalah Jangan takut ngadepin hidup ini. Takut mah satu aja, takut jauh dari Allah titik. Jauh dari makhluk mah dah enggak bahaya, jauh dari Allah yang bahaya. Ayo, ikut dalam barisan, ikut ngebela agama Allah mau? Dalam. Mau apa lagi itu Apakah harus berjuang ah, seperti di Palestina beda kapling ya tidak harus ujung pakai kafir kemana-mana ketepelan ya saya mujahid salah alamat salah bukan begitu sesuai dengan kapling masing-masing ada yang jadi pelajar udah niatkan salah saya mau belajar teh lillahi ta'ala ingin dekat denganmu ibadahnya bagus belajarnya sungguh-sungguh akhlak dijaga Kenapa kamu nggak ngerokok? Buat apa saya ngerokok? Ku tahu apa yang ku mau. Kan gitu, benar. Merokok nggak merokok kan bukan perkara dilarang atau enggak, tapi perkara dia bisa mikir atau enggak. Kenapa saya harus ngeracunin paru-paru saya? Ini paru-paru titipan Allah, pasti dihitung tiap dicatat nyedot racun ngeracunin kan gitu eh serius hadirin dua-duanya itu rusaknya nyedotnya ngerusak paru-paru Allah titipan Allah niupnya ngeracunin paru-paru orang lain udah sama siap-siap nasibnya seperti yang tertulis di bungkus rokok ayo teman-teman yang tukang dagang sing jujur, yang kerja di kantor sing jujur. Kenapa kamu jujur? Pengen karirnya bagus, gak ada urusan saya dengan karir. Saya mah jujur mah, ini jihad saya. Yang jadi bupati sok, bupati jujur. Alam aja lah, gak usah jadi orang kaya. Yang penting mah jujur, terpercaya udah cukup. Dagang gak usah licik, gak usah. Untung dikit gak apa-apa, yang penting cukup itu mau bangun masjid butuh 50 juta terus ke abdi wae beres cukup untung banyak pelit nggak ada apa-apanya untung dikit banyak manfaat lebih bagus benar ayo ikut ambil bagian ya tes nanti malam Jumat yang oh malam Jumat yang akan datang nggak apa-apa ada nggak ada ke sini malam Jumat yang akan datang saya tugas di lain tempat Doakan ya, ini mumpung ingat katanya kalau ada umur dan ada takdirnya minggu berangkat ke Jerman. Di sana lagi min 10. Saya jadi minjem itu <laughs> baju minjem, jaket minjem. Min 10 coba. Apa harus latihan ke kulkas dulu? Itu kulkas <laughs> Ya, takdirnya anak ada di sana, Bapak siap di sini ini minus 10 loh Pak tapi yakinlah kalau kesana niat dakwah Allah akan memberikan jalannya Alhamdulillah hari Sabtu besok kan mahal tuh baju-baju yang gitu ada teman ah ukurannya hampir sama pakai aja punya saya Alhamdulillah ada aja jalannya mudah-mudahan kesana ini saya cerita sedikit saya mohon maaf cerita ini nggak apa-apa Ayo berangkat ke sana. Jangan ngebebanin siapapun. Ada buat beli tiketnya, kita aja ngongkos sendiri. Masa dakwah pengen diongkosin. Udah niat. Alhamdulillah kemarin ah izinkan saya yang belikan tiket. Ya bolehlah. Begitulah di sini. Akhirnya ada yang maksa. Tuh begitu ada aja ya cukupi oh begini ini hanya perkara sederhana tapi kalau kita mau aja gitu di jalan Allah maka Allah lebih banyak lagi memberi saya mohon maaf kalau cerita ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya aja jangan ragu-ragu jangan suka ragu-ragu kayak sedekah sedekah tuh jangan ragu-ragu pelit aja dicukupi apalagi sedekah ya kan benar selama ini kan kita pelit-pelit dicukupi oleh Allah der Cukup, Alhamdulillah. Oh, udah jam 8. Terima kasih. Ada gambar itu tadi, Bunten. Yang mau ke Istiqlal, para penyimak eh, di TV, di radio, insya Allah Istiqlal hari Ahad besok dan di Tapping di tapping oleh makasih oleh TV One nanti ditayangkan judulnya adalah kepahitan sumber kekuatan dan kemuliaan. Sebagian yang diceritakan sekarang itu pemanasan, ya. Sampai kalau saudara nonton nggak usah banyak omong, eh udah mah gak ngadenge. Ah. <laughs> Jangan gitu. Ini buku-buku yang udah dicetak oleh teman-teman SMS eh, Tauhid. Saya baca dari belakang ya. Tujuh wasiat Rasulullah ada. Kiat mengendalikan amarah lima jurus eh jurus lima us agar hidup Allah yang ngurus lima kiat menghadapi persoalan hidup indahnya kesabaran dan hijrah gerbang gerbang kesuksesan ini sebetulnya semuanya yang pernah diceramahkan di TV ditranskrip dijadikan buku Alhamdulillah SMS Tauhid kita sehari kadang bisa mengirim sampai 3 per 4 juta SMS sehari itu 3 per 4 juta SMS jumlah membernya sudah di atas 250 ribu kalau 3 SMS digabungkan kan jadi 3 per 4 juta saudara tahu dari mana biayanya sebagian dari ini kita cetak buku biayanya hasil lebihan dari buku ini ada 2000 ada 3000 dikumpulkan untuk mengoperasikan SMS Tauhid Saudara dapat ilmunya lewat buku ini, uangnya juga bisa pakai jalan dakwah untuk yang lainnya. Insya Allah berkah. Saya tidak ingin saudara jual beli buku ini, tapi niatkan infak saja ya. Sambil saudara dapat buku, enak kan? Udah infak dapat buku lagi, dapat pahala, keterlaluan kalau sampai nggak kepikir hadirin. <laughs> Manfaatkan Nanti teman-teman santri ada yang di bawah. Apalagi kalau malam Jumat ini katanya jadi drop sekali ya harganya, harga infaknya. Ya tergantung jiwa kedermawanan lah ya atau jiwa kefakiran. Kalau saudara mau, ini ada nomor SMS yang gampang diingat kalau mau pesan. 0817 0817. Gampang ya? ujungnya 151 boleh kalau mau telepon 0821 200 2002 2002 adalah nanti di bawah terima kasih teman-teman ya ini saya perlu informasikan supaya saudara tahu bahwa inilah ikhtiar kita untuk mendakwahkan tauhid peng mulai tahun ini akan diupayakan dengan berbagai cara agar tauhid ini semakin luas dakwahnya. Saya lebih fokus kepada tauhid. Mengenal Allah sampai kita berusaha bersih. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, benar-benar kita upayakan tidak ada ilah yang lain di sini. Dakwah tauhid inilah yang mulai dicanangkan dari semua aktivitas di sini. Mudah-mudahan saudara bisa ikut ambil bagian. Tidak ada amal yang diterima kecuali dengan ketauhidan yang bagus. Karena setiap pria pasti punya Tuhan yang lain yang membuat dia ingin dipuji dari amalannya. Orang akan berubah mudah kalau dia tauhidnya bagus. Orang akan tenang, kuat menghadapi hidup ini tergantung tauhidnya termasuk berbagai kepahitan tidak akan terasa getir kalau tauhidnya kuat semua urusan jadi baik inilah yang 13 tahun pertama Rasulullah canangkan kita akan coba Alhamdulillah Allah menyediakan TV MKTV MKFM dan hampir 150 stasiun radio yang merilai Allah juga yang menyambung-nyambungkan ada sahabat dari salingsapa.com ngirim kamera sendiri sewakan internet sendiri sekarang bisa dilihat ini saya dengar di Arhanud Semarang juga nonton komandannya sampai membelikan internet untuk masjid ingin menayangkan ini tidak ada iklan ya kan tidak dipotong iklan kan barusan iklan dikit ya Saudara ikut ambil bagian. Mau? Minimal SMS tauhidnya. Ada yang belum dapat kiriman SMS tauhid, Cung? Yang belum dapat kiriman, nggak apa-apa, nggak salah, bunga dosa ya mau dikirim ini. Dan kalau mau ngacung tangan gak usah lihat kiri kanan karena di bawah masing-masing ya. Nah, udah ini nanti daftar ya. Kirim. Kalau perlu saudara ajak tiap orang, ketemu orang mungkin nanti wah si Agim, kan jangan sakit hati ya. Yang dihinanya kan saya ya tapi saya yang dengar Allah ya sudah nggak apa-apa maafkan aja ya itu penggugur dosa Insya Allah akan ada babak baru dalam dakwah pada tahun ini terima kasih sahabatku yang baik Ustadz Roni Ustadz Fuad terima kasih mudah-mudahan ada hikmahnya saudara yang mau berwakaf silakan dan mudah-mudahan akhir Maret tolong kita akan meresmikan masjid di Eko Pesantren hari Sabtu plus bersepeda ke sana plus yang jalan kaki dan salah satu door prize-nya sebutkan jangan kan? Ah, salah satu yang hadiah bagi yang mau ikut ke sana nanti baik jalan atau naik sepeda nanti akan dapat door prize sepeda kesayangan saya makanya mau saya pakai sepuasnya sekarang ya enggak eh supaya berkah ciri-ciri kurang ikhlas kayak gini nih Insya Allah catat ya penghujung Maret tanggal ya hari apa Sabtu tanggal 31 Sabtu ya Februari Maret ada waktu saudara buat berlatih jalan, lari. Nanti ada yang jalan kaki, ada yang maraton, ada yang bersepeda ke sana dan ada yang naik angkot biasa yang udah nggak kuat. Kita silaturahmi dan akan diliput tayangkan live dari sana untuk acara TV. Mudah-mudahan nambah dakwah ya. Silakan bagi yang mau wakaf manfaatkan.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 الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum hainama kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Allah maha dekat Wanahnu akrobu ilahi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan lahir batin dalam kesendirian dalam keramaian tidak ada yang tersembunyi Allah tahu setiap kianat mata dan apa yang ada di dalam hati. Allah tahu mendengar setiap ucapan, setiap kebohongan, setiap janji palsu. Allah tahu persis fitnah yang tersebar yang asalnya dari mulut kita. Tidak ada satupun orang yang mendekati zina bahkan lebih dari itu kecuali Allah pasti menatapnya. Allah tahu semua kebusukan. Allah Maha Baik. Kita masih ditutup-tutupi. Orang lain tidak ada yang tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu kenistaan kita. Orang masih mengangguk, menghargai. Padahal Allah tahu. Allah membimbing kita datang ke rumahnya. Allah memperkenalkan dirinya lewat siapapun yang dia kehendaki. Sepanjang perjalanan Allah perintahkan malaikat untuk menaungi. Setiap uang yang diberikan oh, jadi berlipat pahalanya di jalan Allah. Allah karuniakan kita bisa berwudu dan tiap tetesan air wudu menggugurkan dosa-dosa. Allah jadikan kita letih dan letih menghabiskan dosa-dosa. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Allah Maha Baik, Maha Baik. Walaupun kita datang dengan lumuran dosa Allah siapkan ampunan Lebih dari apa yang kita lakukan Mudah-mudahan Sisa umur ini Benar-benar hanya untuk Allah Hanya di jalan Allah Hanya karena Allah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nastagis Ya Arhamar Rahimin Ya Sami Wahai yang maha mendengar Ya Bashir Wahai yang maha menatap Ya Syahid Wahai yang maha menyaksikan Berkahilah ya Allah majlis ini. Rob, Engkau menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bertobat. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minal tawabin. Waja'alna minal mutatahirin. Waja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, bimbing kami agar benar-benar bisa menjadi ahli taubat. Tuntun agar hidup kami bisa membersihkan diri. Golongkan kami menjadi orang yang Engkau kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wahai Allah bimbing kami agar bisa tobat nasuha Berikan ampunanmu sebelum ajal kami datang Limpahi dengan rahmatmu ketika ajal kami tiba Cabut nyawa kami husnul khotimah ya Allah. Wa bika min su'il khotimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Siapa lagi yang bisa menolong kami selain Engkau? Betapapun kami hina, busuk, kotor. Tapi kami yakin akan luasnya ampunan. Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah. Allah Maha dekat, Maha mendengar. Doakan orang tua, adik. Terutama yang pernah durhaka. doakan ibu bapak kita bagaimanapun keadaannya takdirnya kita jadi anaknya doalah hadirin Allah pasti mendengarkan doa kita Allah tidak akan menyia-nyiakan demi Allah Allah pasti menyaksikan doakan guru-guru kita hadirin doakan hamba-hamba Allah yang jadi jalan hidayah kita bisa mengenal Allah, mengenal jalan pulang. Allah pasti mendengarkan setiap yang doa. Ya Allah, Allah maghfir lana wali walidina warhamukum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya Allah Wahai yang maha menatap Jadikan umur yang tersisa ini Bisa menebus semua dosa-dosa yang kami lakukan Jadikan hari-hari yang tersisa ini Bisa jadi bekal pulang kepadamu Ya Allah Jangan biarkan hidup kami gagal Kami ingin bisa pulang kepadamu ya Allah Berikan kami ilmu yang manfaat Ibadah yang ikhlas istiqomah Titipkan rezeki yang halal berkah ya Allah Karuniakan keluarga yang penuh berkah Keluarga yang hidupnya berjuang di jalanmu Titipkan kepada kami pasangan hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya Karuniakan kepada kami tubuh yang sehat walafiat. Doa yang kau ijabah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Mudah bagimu mengundang siapapun. Sebelum ajal tiba ya Allah jamu di arafahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabruro. Wasayan masykuroh wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur Allahumma a'izzal Islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah beri jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fatah Berikan ketenangan bagi yang resah gelisah ya Latif. Berikan perlindunganmu dari kejahatan kezaliman makhlukmu ya Kohar ya Wali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabana Ya Allah lepaskan dari lilitan hutang-hutang Ya Allah ya Goni ya Roja Jangan biarkan hidup hina dalam hutang Jangan biarkan mati ina dengan berhutang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah hadirin Maaf Lewat 15 menit Mohon doa Mudah-mudahan niat silaturahmi dan dakwah ke salah satu bagian bumi Allah bisa nambah iman, nambah ilmu, nambah manfaat. Insya Allah siaran pagi akan dilangsungkan dari sana, mudah-mudahan bisa manfaat. Dan juga malam Jumat depan saya akan berusaha siaran juga ikut gabung lewat internet ke tempat ini. Doa akhir majelis kafarah masjid subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.